Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Akhal Islam, azakumullah, kita melanjutkan kajian kita fiqhul qulub, fikih hati. Dan kita masih membahas tentang fikih keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana fikih keagungan Allah sangat penting untuk hati kita. Sebab hati tidak akan lurus kecuali dengan mengagungkan penciptanya. Dengan mengagungkan itulah seorang hamba menjadi hamba yang sempurna. Sebab jadi saat ia mengagungkan Robnya, ia hanya takut kepadanya. Dia pun hanya akan tunduk kepada Allah Rabbul Izzat wal Sehingga pada waktu itu ia ya akan Islam, dia menjadi orang yang paling taat di dunia. Karena ia mengagungkan perintah-perintahnya, mengagungkan larangan-larangannya. Sehingga ketika Allah itu agung di hati-hati hatinya, maka pada waktu itu di saat mengingatnya, dia akan menjadi dia takut kepadanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum <clears throat> sesungguhnya orang-orang beriman itu siapa <clears throat> itu orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum hati mereka menjadi takut kenapa demikian karena hati mereka mengagungkan Allah membesarkan Allah Subhanahu wa taala Akhal Islam azakumullah wa iyakum. Kata penulis buku Wa min ta'zimillah ma'rifatu 'azamatihi wa jalalihi wa jabarutihi wa kibriyaihi wa alaihi wa ihsanihi. Di antara pengagungan Allah yaitu dengan mengenal keagungan Allah dan kebesarannya. Demikian pula eh, mengenal akan jabarutnya, ya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> yang dimana kerajaannya sangat luas sekali mengenal nikmat-nikmatnya yang sangat banyak sekali Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67 وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Dan tidaklah mereka menghormati Allah dengan semena benar penghormatan. Sementara bumi pada hari kiamat nanti seluruhnya dalam genggaman Allah. <clears throat> Sementara langit akan dilipat dengan tangan kanannya Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. <clears throat> Maka subhanallah, lihatlah bagaimana kebesaran Allah. <clears throat> di mana kelak di hari kiamat ya Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi demikian pula langit pun akan dilipat dengan tangan kanannya <clears throat> yang menunjukkan akan kebesaran penciptanya wa min ta'zimihi subhanahu ibadatu wahdahu la syarikalah <clears throat> maka konsekuensi kita mengagungkan Allah yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. ذلكم ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل Itulah Allah Rabb kamu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dialah pencipta segala sesuatu, maka sembahlah dia saja. Dan dia maha kuasa atas segala, dan dia adalah wakil atas segala sesuatu. Akal Islam, azakumullah wa iyakum. <clears throat> Kita lihat di dunia, manusia terkadang mengagungkan ya orang lain. Mengapa ya seseorang itu mengagungkan orang lain? Maka orang yang diagungkan di dunia biasanya karena salah satu daripada empat perkara. Yang pertama imalikawni kamilan fi zati wa asma'i wa sifatihi munazzahan anin naqais wal afat. Karena orang ini dianggap sempurna. Iya. Orang ini dianggap hebat, superpower. Karena orang menganggapnya dia hebat, sempurna, ya dalam sifat-sifatnya. Ya dia pun juga hebat sehingga tidak ada kekurangan padanya. Ini menyebabkan manusia mengagungkan dirinya. Atau sebab yang kedua, imma likauni muhsinan ilaik. Seseorang diagungkan karena ia banyak berbuat baik kepada dia. Sehingga orang yang diberi, diberikan padanya kebaikan akan mengagungkan orang yang selalu berbuat kebaikan kepada dirinya. Sehingga jiwa manusia di saat ia diberikan terus oleh seseorang, dia akan mengagungkan orang tersebut. Yang ketiga, wa imma likaunika tarju wusul li ihsani ilaika fil mustaqbal. Atau ya, orang tersebut kita harapkan ke, per, apa, perbuatan baiknya di, di, di, di masa yang akan datang. Ya, ketika kita mengharapkan orang ini uh, nanti setelah menjadi presiden atau menjadi kita harapkan kebaikan dia kepada kita, maka kita akan agungkan dia wa imma annaka khaifun min qahri wa quwwati wa kama wa kamali satwatih atau yang keempat kita takut ya, terhadap apa namanya eh, kekuatan dia karena dia pasukannya kuat sekali ya sehingga akhirnya kita mengagungkan dia nah ini salah satu atau empat sebab kenapa seseorang itu diagungkan di dunia yang pertama karena kesempurnaan ya yang dimiliki oleh dia sifat-sifatnya atau karena ia sering berbuat baik kepada orang lain sehingga orang mengagungkan dia Atau orang ini diharapkan bisa memberikan kebaikan di masa yang akan datang atau karena orang ini mempunyai kekuatan yang luar biasa <clears throat> sehingga dia pun diagungkan sehingga inilah empat sebab kenapa seseorang itu diagungkan Allah wahdahu huwal kamil fi dhati wa asma'ihi wa sifati. Padahal kesempurnaan manusia adalah kesempurnaan yang cacat, akhi. Kesempurnaan manusia ya tidak lepas daripada kesalahan dan cacat. Sementara Allah kesempurnaannya luar biasa. Allah sempurna pada zatnya, Allah sempurna pada sifatnya, Allah sempurna pada namanya, Allah pun sempurna pada ciptaan-ciptaan dan perbuatannya sangat sempurna dalam pensyariatannya. Wahwal muhsin ila jami'i khalqih. Sebab yang kedua, ya, yang di, sesuatu, apa sesuatu itu diagungkan karena berbuat banyak berbuat baik. Sementara Allah selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya. Setiap detiknya, perbuatan baik Allah itu selalu kita rasakan. Oksigen yang selalu kita hirup, matahari yang Allah perintahkan untuk menyinari kita, air yang Allah ya perintahkan untuk apa namanya mengalir menghidupi kehidupan dunia demikian pula Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman dan Allah ciptakan berbagai macam hewan buah-buahan dan yang lainnya perbuatan ihsan Allah tak pernah henti-hentinya kepada Allah kepada hamba-hambanya seharusnya seperti ini menyebabkan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Wa yurja dawamu ihsani. Sebab yang ketiga, sesuatu itu diagungkan adalah diharapkan bahwa ia akan berbuat baik kepada kita di masa yang akan datang. Dan tentu Allah ya, yang kita harapkan akan Allah berbuat baik kepada kita di masa yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan kepada hamba-hambanya kekuatan, ya, kewibawaan, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghinakan seorang hamba. <clears throat> Allah pun juga yang memuliakan seorang hamba. Bagi Allah itu semuanya mudah. Wahuwa al qahir fawqa ibadihi al-qahir jami'i makhlukati dan sebab yang keempat sesuatu itu diagungkan kenapa? Karena kita takut akan kehebatannya, kekuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Ya kekuatan Allah tak ada batasnya. Manusia kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah, ya, Allah mampu untuk menghancurkan manusia dengan sekejap. Tapi kekuatan Allah disertai dengan kasih sayangnya. Ya, sehingga mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk ya apa namanya menghancurkan setiap manusia yang berbuat maksiat kepadanya. فحقه سبحانه أن يؤبد وحده لا شريك له وأن يطاع أمره وأن تطاع رسوله وأن يؤمل بشرعه وأن يشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى Maka apabila kita telah mengetahui bahwa sebab-sebab pengagungan itu semuanya ada pada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah berupa kesempurnaan nama, zat dan sifatnya berupa perbuatan baik Allah kepada kita yang terus-menerus yang kita selalu harapkan kebaikannya di masa yang akan datang dan kekuatannya yang luar biasa. Maka tentu seharusnya hanya Allah yang disembah, yang diagungkan oleh hati-hati kita. Sehingga pada waktu itu hanya Allah yang di, di, ditaati perintahnya dan dita, demikian pula menaati rasul-rasulnya. Dan agar syariat ini senantiasa kita agungkan, ia kita jalankan dalam kehidupan kita sehingga pada waktu itu rasa syukur yang selalu kita panjatkan kepada Allah dan bukan kufur. Dan demikian pula seorang yang mengagungkan Allah dia akan banyak berzikir kepada Allah dan tidak lupa kepadanya. <coughs> Kata beliau, "Wa idza aradta an taqif 'ala ma'rifati syai'in min mabadi'i 'azamatillahi ja'ya 'azza Kalau kamu ingin mengetahui atau mengenal ya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit berpikir. <coughs> berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diberikan oleh Allah Allah pikiran, akhi. Dan akal pikiran itu digunakan untuk apa? Yang paling agung, akal pikiran itu digunakan untuk mengenal penciptanya. Dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Kata beliau, "Fanzur fi ayatihi wa makhluqati fis sama'i Coba lihat bagaimana kekuasaan Allah dalam langit dan bumi. Demikian pula kekuasaan dan kebesaran Allah pada penciptaan-penciptaannya. Fa inna azamatal makhluk tadullu ala azamatil khaliq subhanah. karena kebesaran makhluk, keagungan makhluk menunjukkan akan keagungan penciptanya. Bumi yang kita pijak sangat besar sekali. Iya. Bukankah itu menunjukkan dan sebagai saksi yang agung akan kebesaran penciptanya? Matahari yang kita lihat, ia lebih besar daripada bumi. <coughs> Memberikan sinar yang bermanfaat untuk memahami ya makhluk-makhluknya. Bukankah itu menunjukkan akan kebesaran penciptanya? Demikian pula planet-planet, ya bahkan dikatakan ada planet yang besarnya ratusan kali lipat dibandingkan dengan bumi Iya, kalau bumi yang kita pijak ini saja sangat besar. <coughs> Planet-planet itu ternyata, ternyata lebih besar. Bagaimana penciptanya? Coba lihat bagaimana langit yang tujuh. <coughs> Apabila ya planet-planet yang besar dan bintang-bintang itu <coughs> masih di dalam apa namanya uh, langit dunia Allah berfirman, وَلَقَدْ zayyana السَّمَاءَ الدُّنْيَا dunya Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan lampu-lampu itu bintang-bintang. Itu langit dunia. Bagaimana langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima? Betapa besarnya langit yang Allah ciptakan itu. Ternyata <clears throat> seharusnya menjadikan kita berpikir lebih lanjut. Bahwa Allah yang menciptakan itu lebih besar dari itu. Makhluk-makhluk yang begitu besar menunjukkan akan kebesaran penciptanya ya akal Islam azakumullah wa iyakum. Kata beliau, "Wastahdir fi nafsika jami'a makhlukatillahi ta'ala min 'alamil ajsami wa 'alamil arwah wa 'alamil ghaibi wa 'alamish shahadah." Wa ma tubsiruhu wa ma la tubsiruhu Wa ma khalaqahu fid dunya wa ma khalaqallahu fil akhirah. Sekarang coba lihat. Hadirkan pada diri kita seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh makhluk-makhluk Allah coba kita hadirkan, kita pikirkan ya berupa badan, roh, ya dunia, akhirat dan yang lain yang Allah ciptakan. Ketika kita hadirkan semua itu lalu kita pikirkan, Masya Allah. Ya, apabila makhluk-makhluknya begitu besar seperti ini, bukankah penciptanya yang sangat besar dan maha besar sekali? وذلك بأن تبدأ من نفسك فتستحضر في عقلك جملة أعضائك البسيطة والمركبة والظاهرة والباطنة وجميع قواك الطبيعية والحيوانية والإنسانية التي وهبك الله سبحانه Nah sekarang kata beliau mulai dulu kita yang menggunakan akal pikiran kita memikirkan penciptaan diri kita sendiri. Sebab Allah mengatakan wa fi anfusikum afala Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat akan ya kebesaran Allah yang Allah ya ciptakan pada diri kalian itu? Coba kita pikirkan anggota badan kita. <coughs> Mata, telinga, hidung, ya, bibir, gigi, demikian pula tangan, jantung yang terus berdetak, ya, demikian pula limpa, paru-paru, dan yang lainnya. Bagaimana ke ke kekuasaan Allah dalam dalam tubuh kita ini terlihat sekali, akhi azakumullah wa iyakum bagi orang yang menggunakan akal pikirannya. Di mana di dunia ini kamera yang bisa mengalahkan mata manusia Sehebat apapun kamera tidak bisa mengalahkan mata manusia. iya. Bukankah itu menunjukkan akan keagungan penciptanya? Nah. Akal yang berisi darah dan makanannya darah. Ia berbentuk sumsum. -sum. Iya, otak manusia itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya? Sehingga menjadi tempat ya, seseorang berpikir Kemudian ya hatinya pun memahaminya. Bagaimana akhi azakumullah wa ayakum, adakah manusia yang bisa menciptakan seperti otak manusia? Adakah manusia yang bisa menciptakan seperti jantung manusia yang terus berdetuk, ya berdetak dia memompa darah, <clears throat> mengalirkannya. Dan subhanallah ya, pompanya jantung itu luar biasa sekali bagi orang yang berpikir dan mempelajarinya. Semua itu menunjukkan akan kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada ya hamba-hambanya. Allah mampu untuk menyuruh jantung berhenti sekejap. Lalu manusia pun mati. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ya, coba kita pikirkan yang ada pada diri kita. Bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada pada manusia berupa tabiat <clears throat> Iya. Demikian pula kekuatan-kekuatan yang Allah berikan pada manusia. Akal, pikiran, dan kekuatan yang lainnya. Masya Allah, ya akhi. Ya, siapa yang memikirkan itu semuanya akan tampak kepada dia akan keagungan Allah Rabbul Izzati wal Jalal dan kebesarannya. ثم استحضر في عقلك جميع ما في هذا العالم من أنواع المعادن والتراب والنبات والحيوان والإنس والجان Kemudian coba pikirkan lagi apa yang ada di bumi ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala <clears throat> ya menyimpan di dalam bumi alat apa perkara-perkara yang sangat dibutuhkan manusia. Besi, timah, emas, perak, tembaga, minyak bumi, dan semuanya ada di dalam bumi ini untuk kebutuhan manusia. Ya. Allah ciptakan tanah, dengan tanah itu tumbuh di atasnya berbagai macam tumbuhan. Dengan tanah itu manusia bisa membangun <clears throat> ya bangunan-bangunan yang megah. Dengan tanah itu manusia dikuburkan sehingga bau ya daripada bangkainya tidak tersebar kemana-mana. Subhanallah ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Lihat oleh kita, pikirkan baik-baik bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan di bumi ini. Sehingga pada waktu itu tumbuh rasa pengagungan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Thumma dhumma ilaihi ma khalaqallah subhanahu minal bihari wal jibal wal mafawizi wat tilal wa jumlat wa jumlata ma fiha min ajaibin nabati wal hayawani wa dhurratil haba. <clears throat> Coba lihat lagi bagaimana Allah menciptakan laut yang sangat luas itu dengan ombaknya yang saling menerjang. Subhanallah menunjukkan akan kebesaran penciptanya. Siapa manusia yang mampu mengalahkan ombak? Di, di saat tsunami yang menerjang manusia, nuklir pun tidak akan mampu untuk menahannya. Di saat tsunami ia mendera kehidupan, senjata sehebat apapun dan secanggih apapun tidak akan bisa mengalahkannya. Subhanallah, tidakkah menunjukkan akan keagungan Rob dan kebesaran penciptanya? Gunung yang hebat itu, yang tampak berdiri dengan anggunnya. <clears throat> Iya. Menyimpan kekuatan yang maha dahsyat. Di saat ia menyemburkan ya lavanya yang sangat panas. Adakah manusia yang bisa menahannya? Adakah ya benda sesuatu yang bisa mengalahkan lava yang begitu sangat panas tersebut? Tidak ada. Manusia hanya bisa lari. Manusia hanya berusaha ya menyelamatkan diri. <clears throat> Bukankah menunjukkan akan ya keagungan penciptanya? Ya. Subhanallah ya akhi, gunung itu terlihat indah dipandang mata. Terlihat Masya Allah anggun sekali menjadi sebuah panorama yang menyenangkan di hati. Tapi ternyata gunung itu juga memberikan simbol akan kekuatan Allah Rabbul Izzati wal Jalala. <clears throat> Bagaimana kebesaran penciptanya. Akal Islam azakumullah. Keajaiban-keajaiban pepohonan. Demikian pula hewan-hewan. Itu seharusnya menjadikan kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Thumma tarakka minha ila bahril hawa wa ma fihi min at-tuyuri Coba lihat bagaimana Allah menciptakan oksigen ini. Lapisan udara yang berlapis-lapis. Iya. Bayangkan subhanallah bagaimana Allah menciptakan lapisan udara itu. <clears throat> Sampai-sampai kalau kita naik ke pesawat ternyata di atas itu sangat dingin sekali. Sampai 5, minus 50 derajat. Siapa manusia yang bisa hidup di sana? Tidak ada. Mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan lapisan udara yang di atas itu sangat dingin sekali? Itulah menunjukkan keagungan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Iya. Sehingga pada waktu itu kehidupan manusia akan terus berlangsung. Bayangkan kalau ternyata tidak ada lapisan itu mungkin bumi ini terbakar oleh ya, matahari yang sangat panas sekali. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. ثم ترق منها إلى سماء الدنيا وانظر إلى عظمتها وجمالها واتساعها وكيف زينها الله عز وجل بالنجوم والكواكب المنثورة التي لا تحصى فهل ترى فيها من فطور Sekarang coba kita naik ke atas. Lihat langit dunia itu. Bagaimana kebesaran dan keindahannya. Bagaimana luasnya langit dunia itu. Bagaimana Allah menghiasi langit tersebut dengan bintang-bintang. Demikian pula planet-planet yang bertebaran, yang tidak terhitung jumlahnya. <coughs> Di waktu malam kita lihat bintang-bintang itu terlihat indah sekali. Berkedip-kedip dia, subhanallah. Adakah kita mendapatkan kekurangan dalam penciptaannya? Tidak ada. Allah berfirman, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat ke langit yang berada di atas mereka? Bagaimana kami membangun langit? Bagaimana kami menghiasi langit? Dan tidak pernah ada dalam langit itu kekurangan dalam penciptaannya. <clears throat> Masya Allah, ya akhi. Ya, coba kita gunakan akal pikiran kita untuk berpikir itu semua. Supaya tumbuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam azakallah wa iyyak. Semua ini akhi menunjukkan akan kebesarannya, keagungannya. Belum lagi Allah ciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa besarnya seperti para malaikat. Iya. Kalau langit dunia, langit dan apa langit yang tujuh dan dunia yang tujuh lapis juga dibandingkan dengan kursi Allah kata Rasulullah seperti cincin atau gelang dibandingkan dengan tanah lapang. Subhanallah, bumi yang kita pijak ini sangat kecil. Ya di mata di hadapan kursi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Langit yang begitu besar ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi Allah, Masya Allah. Bagaimana besarnya kursi Allah? Kata Rasulullah dan kursi Allah dibandingkan dengan arasnya. Bagaikan cincin dibandingkan dengan tanah lapang. La ilaha illallah. Wa subhanallah. Wallahu akbar. Ternyata kursi yang sangat besar dibandingkan dengan arasnya. Sangat kecil kursi itu di hadapan arash. Subhanallah, dan ternyata kata Rasulullah, aras itu dipikul oleh para, dipikul oleh para malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udina li an uhaddithakum an hamlatil arash." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Ma baina syahmati udhunahi ila, ila atiqihi. Masirat sab'i mi'at am. Jarak antara daging telinga dengan pundaknya itu Ternyata jaraknya adalah 700 tahun perjalanan. Masya Allah. Bayangkan malaikat pemikul arash yang sangat besar sekali. Antara daging telinga dia dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Bagaimana dengan ujung rambut, dengan ujung kakinya? Subhanallah, besar sekali ciptaan mah, ya ciptaan-ciptaannya. Bagaimana dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang lebih besar dari segala sesuatu? Tidakkah itu ya akhi menimbulkan pengagungan hati kita kepada Allah? Tidakkah hal itu semua menjadikan hati kita membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka itu yang diharapkan kita mengenal itu semuanya. Bukan hanya sebatas menikmati keindahan alam. Tanpa kita kemudian berusaha mengenal penciptanya ya akhul Islam. Azakumullah wa iyakum. Ikhwatal Islam. Azakumullah wa iyakum. Maka yang diharapkan dari itu semua adalah seorang hamba meng kemudian mengagungkan syariatnya. Mengagungkan perintah-perintahnya, mengagungkan larangan-larangannya. Dan ia tidak pernah mengagungkan selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ia menjadi orang-orang yang selalu tunduk kepadanya. Hanya bertawakal kepadanya. Hanya memanjatkan doa kepadanya hanya berharap kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan semua ibadah itu hanya untuknya. Tidak untuk kuburan, tidak pula untuk wali yang telah mati. Tidak pula untuk sesuatu yang disembah selain Allah karena semua itu makhluk yang tidak memiliki manfaat dan mudarat. Akhwatul Islam, azakumullah. Maka cobalah gunakan akal pikiran kita ini. Ya melihat bagaimana kehebatan penciptaannya. <clears throat> Agar kita ya semakin bertambah keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggunakan akal akal pikiran kita. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? liulil albab untuk orang-orang yang mau berfikir kata Allah yang memiliki pikiran alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar ya yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring dan selalu mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, Masya Allah. Akal pikirannya digunakan untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hatinya mengagungkan Robnya. Tujuannya agar manusia menjadi tunduk, manusia-manusia yang tunduk kepada penciptanya. Ini yang diinginkan, akhi. Adapun ketika akal itu digunakan untuk menentang penciptanya. Ya, seseorang berbangga dengan akalnya, berbangga dengan kejeniusannya, berbangga dengan ya, intelektualitasnya. Itu menunjukkan bahwa dirinya betapa naif dan lemahnya. Dia tidak sadar bahwa akal itu diciptakan oleh penciptanya ya. Sebab kalau ternyata akal itu hanya digunakan untuk hal-hal seperti itu, pastilah akan menimbulkan hamba-hamba yang sombong kepada Rabbnya. Sombong kepada penciptanya, na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang tuntuk, tunduk dan patuh kepadanya, yang mengagungkan syariatnya, yang menghormati perintah dan larangannya. Wabillahi taufiq. Naam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian yang sangat bermanfaat kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatan Islam, tentu bagi Anda yang bertanya secara langsung memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berkesesuaian dengan pembahasan kita kesempatan pagi hari ini, langsung bisa menghubungi nomor kami yang tertera di layar kaca Anda di 0218236543 atau Anda bisa melayangkan pesan singkat di 081317776543 nomor kami yang lain bisa Anda hubungi juga di 081 0819896543 untuk pesan singkat. Baik, kita akan angkat satu telepon pertama. Halo. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Iya, silakan dengan Pak Rasid. Iya, Pak Rasid silakan bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rasid. Ini Pak Ustaz apa hadis atau apa ya? Saya kurang paham ketika dikatakan bahwa siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya itu. Hmm. Ini penjelasannya seperti apa Pak Ustaz? Kalau yang saya pahami kan hadis itu ada hadis lain yang Tuhan itu senang kalau kita bertobat, Tuhan itu dekat kita apabila kita ingat. Kemudian apa saya lupa intinya ya, kalau kita mendekat sejengkal Tuhan lebih sedepa, apa seperti itulah itu yang saya pahami yang hadis itu tapi kalau yang siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya itu ini hadis atau apa Pak Ustadz ya? Mungkin pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu bukan hadis Bapak ya, semoga Allah merahmati Bapak. <clears throat> hadis tersebut ya bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu adalah kata-kata bijak. Ya man arafa nafsahu Fakat arafa rabbahu. Ya, Syalbani mengatakan itu tidak ada asalnya hadis tersebut. Akan tetapi secara makna memang betul. Orang yang mengenal siapa dirinya bahwa dirinya hamba, dia harus mengenal siapa pencipta dirinya. Orang yang mengenal bahwa dirinya siapa dirinya, manusia yang lemah. Allah menciptakan ia dari satu ayat saripati air mani. Lalu kemudian ia ter, ia menjadi bayi, lalu kemudian ia keluar dan terlahir dalam kehidupan dunia dalam keadaan lemah. Ia mengenal bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Maka orang yang mengenal siapa dirinya, bahwa dirinya hamba, dia akan mengenal siapa penciptanya. Allah Rabbul Izzati wa Jala'ala. Maka dari itulah, Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ia mengatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ dalam surat Al-Hasyr itu ya. Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullah ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Lihat Allah mengatakan, ya, orang yang lupa kepada Allah pasti dia akan lupa kepada dirinya. Berarti orang yang ingat kepada Allah, ia akan ingat siapa dirinya. Maka orang yang tahu diri bahwa dirinya adalah hamba, dia seharusnya ingat bahwasanya Allah adalah penciptanya. <clears throat> Maka ya Bapak ya, kewajiban kita adalah tentu untuk eh, apa namanya mengenal bahwa diri kita adalah hamba. Siapa diri kita lemah kita ini? Buat apa sih kita sombongkan? Ya semuanya milik Allah dan pencipta kita. Maka orang yang mengenal Allah, dia akan mengenal dirinya. Dan orang yang lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada dirinya dan kepada kemaslahatan dirinya. Sebab manusia akan mau mengingat Allah di saat ia ia ingat ya, sebab manusia akan mau memperbaiki dirinya di saat yang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia itu lupa kepada Allah, manusia tidak akan mau memperbaiki diri sendiri. Ya, Allah musta'an. Nah. Nah Ustaz, Barakulah Fik Sangat bermanfaat sekali jawaban dan nasihat dari Ustaz untuk Bapak Rashid yang bertanya dan untuk kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Silahkan di belakang Pak Rashid yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon. Kami tunggu di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Saya uh, Arif di Samarinda Ustaz. Silakan Bapak. Silakan Pak Pak Arif. Eh, saya mau bertanya nih Ustaz. Iya Pak Arif. Kebetulan istri saya lagi hamil. Uh, apakah benar menurut uh, agama mm-hmm. kalau kita membunuh seekor semut atau binatang-binatang yang lain itu ada pengaruhnya bagi si bayi yang ada di dalam perut kah Iya. Baik. Nah, ini yang pertama nah, Ustaz. Terus yang kedua, hmm. bagaimana cara akikah seorang bayi sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam? penjelasannya Ustaz. Terima kasih Pak Arif, ditunggu jawabannya. Baik, terima ya, kasih Pak Arif yang ada di Samarinda. Hmm. Ketahuilah Bapak, ya, seseorang tidak akan menanggung dosa orang, tidak akan menanggung dosa orang lain. Hmm. Allah Ta'ala berfirman, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Iya, suatu jiwa tidak akan menanggung dosa orang lain. Kalau kita berbuat keburukan dengan membunuh semut dan membunuh semut tentu dilarang oleh syariat. Iya. Kita membunuh <clears throat> hewan yang dilarang oleh syariat dan itu tentu dosa. Maka apakah itu berpengaruh kepada bayi dan janin? Tidak. Sebab ya, janin tidak akan menanggung dosa bapak sama sekali. Iya, naam dosa memang berpengaruh kepada kerusakan di alam ya semesta ini Allah taala berfirman ya <clears throat> Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Maka dosa itu berpengaruh ya kepada rusaknya alam semesta pengaruh rusaknya tumbuhan, hewan dan yang lainnya. Makanya orang-orang yang jahat itu kalau kalau meninggal dunia disyukurin. Mm Ya kata Rasulullah SAW. Ya, suatu ketika Rasulullah sedang bersama beberapa para sahabatnya tiba-tiba lewat jenazah orang Yahudi, orang kafir. Apa kata Rasulullah? Mustarahmin. Dia diperistirahatkan darinya. Lewat jenazah seorang mukmin kata Rasulullah mustarih, dia beristirahat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya beristirahat dan yang diperistirahatkan darinya?" Kata Rasulullah, "Innal mu'min idamat mat istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha." Seorang mukmin itu apabila meninggal dunia, ia beristirahat dari penatnya kehidupan dunia. Ya, makanya kuburan itu adalah rumah yang paling indah bagi orang-orang beriman. Sementara orang kafir apabila meninggal dunia maka beristirahat darinya Istirahamin min ibadu ibad wal bilad. Para hamba dan negeri-negeri. Ia beristirahat dari keburukan, kemaksiatan dia, kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun amalan soleh Bapak, <clears throat> amalan soleh seorang orang tua berpengaruh kepada janin nam. berpengaruh kepada anak betul. Iya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi Ya di mana waktu itu Nabi Musa bersama Khidir masuk ke sebuah kota dan mereka minta dijamu tapi mereka tidak mau menjamunya. Kemudian Khidir mendapatkan sebuah rumah atau dinding yang hendak roboh. Lalu dibangun lagi oleh oleh Khidir. Kemudian ya Nabi Musa setelah tiga kali protes, Khidir pun menyebutkan tentang alasan-alasan perbuatannya. Iya. Di antaranya, Amal jidar, adapun dinding yang hendak jatuh itu, rumah yang hendak roboh itu. Fakana li ini yatimaini fil Madinah. Itu milik dua anak yatim di kota tersebut. Abu abuhuma saliha dan adalah dahulunya. Orang tua mereka dahulu salih. Ya. Fa'arada rabbuka an, an yablugha ashuddahuma. Maka Rabbmu ingin supaya kedua anak ini sampai kepada kedewasaannya. Wa yastakhrija zahuma, rahmatan min rabbik. Dan Allah ingin mengeluarkan harta karun yang ada padanya sebagai rahmat kepada Allah kepada anak-anak tersebut akibat kesolehan orang tuanya. Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in ketika membaca ayat ini <clears throat> beliau berkata kepada anaknya, "Ya bunai, la azidanna fi salati li ajlik." Hai anakku, aku akan tambah sholatku untuk kebaikan dirimu. Naam, ya amalan soleh orang tua insya Allah berpengaruh kepada anak-anaknya. Tapi amalan ya keburukan orang tua <clears throat> berpengaruhkah kalau memang ternyata ya anak-anak itu mencontohnya sehingga si anak itu berbuat buruk terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya dia dapat. Karena itu adalah hasil usaha orang tua mengajarkan anaknya berbuat buruk. Tapi kepada janin, insya Allah tidak. Ya biiznillah, karena itu bukan salah si janin sama sekali. Allah anak Nah, berkaitan pertanyaan Pak Arif tentang akikah yang sesuai sunnah Nabi, gimana Caranya? Akikah. Iya. Ya. Uh, sebetulnya simpel saja Pak. Dimana akikah itu kata Rasulullah hendaknya dilakukan di hari yang ketujuh. Hmm. Bagaimana kalau di hari ke ketujuh tidak mampu? Boleh di hari ke-14 atau di hari ke-21. Atau boleh juga ya ketika kita sudah mampu. Walaupun si anak itu misalnya sudah tuh umur 7 tahun. Hmm. Atas pendapat yang saya pilih, yang saya condong kepadanya. Kemudian uh, yang kita lakukan di saat laki apa? <clears throat> yang pertama kita menyembelih kambing. Ya. Kalau laki-laki dua ekor kambing, untuk wanita satu ekor kambing saja. Cukup. Kemudian, ya, kita beri nama bayi kita. Kemudian kita cukur rambutnya. Lalu kemudian rambut itu ya ditimbang dengan perak dan dikeluarkan infak darinya. Kemudian ya kepala si bayi itu ya dilumuri dengan apa? Dengan minyak wangi supaya dia lebih wangi. Ya. Nah, itu saja sebetulnya ritual-ritualnya, tidak banyak. Adapun kemudian ditambah-tambah dengan ritual yang lain, ya, hmm. maka tentu sebaik petunjuk, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami undang kembali silahkan di 0218236543. Telepon yang berikutnya kami tunggu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini di mana? Uh, dengan Ibu Eka di Bekasi. Silahkan Ibu Eka, tanyanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau nanya tentang nasab anak boleh? Silahkan Ibu. Begini, ibu saya ketika menikah itu sudah hamil dua bulan. Hmm. Menikahnya pun tidak direstui orang tua. Hmm. Jadi kawin lari seperti itu. Dan ketika saya menikah menggunakan wali hakim dan itu disebutkan binti almarhum bapak saya. Hmm. Saya tidak tahu bapak saya itu masih hidup atau sudah meninggal hmm. karena waktu hamil enam bulan dipisahkan oleh orang tua ibu saya. Hmm. Lalu sahkah pernikahan? Sahkah pernikahan saya? Bagaimana juga dengan anak saya gitu Pak Ustaz? Hmm, baik, baik Bu Ika. Terima kasih Bu Ika di Bekasi. Eh, Bagaimana? Baik Ibu, silakan Ibu memantau di radio saja. Iya. Iya, saya tunggu jawabannya Pak Ustaz. Ah, iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pernikahan Ibu sah insya Allah. Nah, Ustaz. Iya, <clears throat> karena Eh, masalah nasab itu tidak bukan merupakan syarat apa penyebutan nasab harus pintu begini-begini bukan syarat sah nikah. Karena rukun-rukun nikah itu adalah yang pertama ijab kabul, yang kedua dua saksi, kemudian ada mahar, ya. Itu ada sah pernikahan insya Allah. Hmm. Cuma masalahnya terjadi perselisihan anak zina seperti itu ya, seperti kejadian ibu tersebut, apakah dinisbatkan kepada ayahnya mm -mm. yang telah menzinainya atau kepada ibunya? Mm -mm. Pendapat jumhur ulama mengatakan anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya. Mm. Sebagaimana hadis al waladul firash. Ya. Anak itu dinisbatkan kepada firash. Mm. Ya. Dan itu adalah ibunya tentunya. Ini pendapat jumhur wallahu a'lam. Namun pernikahan ibu tadi sah insya Allah bu. Selama di situ ada ijab kabul, ya demikian pula ada apa namanya dua saksi, demikian pula ada mahar, ya maka itu insya Allah sah. Nah. Baik Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakumullahu Khairan Dan kita akan beralih ke pesan singkat Beberapa pertanyaan akan kami bacakan Silahkan bagi anda yang belum mengirimkan Bisa mengirimkan sekarang Pertanyaan pertama dari saudara kita di Sulawesi Tengah, Banggai Laut. Nurhan yang bertanya Ustaz. Ustaz apakah termasuk orang yang mengagungkan Allah walaupun saat ini kita ini hidup di negara yang bukan berhukum dengan hukum Allah dan berhukum dengan hukum-hukum yang saat ini ada. Apakah itu kita sudah mengagungkan Allah? Ustaz? Ya. Akhi, berhukum dan hukum Allah itu tugas negara. Tugas pemerintah dan kita pun juga sebagai seorang rakyat wajib berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala juga dalam diri kita yang kita telah diwajibkan atasnya. Adapun menegakkan hukum had berupa rajam ya dan yang lainnya itu adalah tugas pemerintah. Ketika kita tidak mampu, maka segala sesuatu yang sifatnya wajib itu gugur di saat di saat kita tidak mampu. Maka di hadapan Allah kita bisa beralasan ya Allah, aku tidak mampu bagaimana lagi? Ya. Sudah berbagai macam usaha kita sampaikan, ya, dan ternyata pemerintah misalnya tetap saja tidak mau dan tidak mau menggubris. Maka seperti ini ya kita sudah insya Allah berlepas diri beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah dalam keseharian kita ya solatnya, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan menjauhkan kesyirikan. Demikian pula zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Demikian pula mengajak manusia kepada kebaikan. Demikian pula mengingatkan manusia terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. ya Itu yang kita mampu. Karena Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka ya ketika kita melihat ya pemerintah kita tidak berhukum menukum Allah. <clears throat> Betul kita tidak itu Akan tetapi apakah berarti dengan sikap dengan keadaan seperti itu kita boleh memberontak dan membangkang? Tentu tidak diperkenankan hal seperti itu. Iya. Karena mudarat memberontak jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahat ketika kita bersabar. Iya. Kalau dahulu saja Nabi Musa alaihissalatu wassalam menghadapi pemerintah Fir'aun yang begitu kejam dan lalim. Nabi Musa berkata, Ya waqala Musa, liqawmihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih wal aqibatu lil muttaqin. Berkata Musa kepada kaumnya, Mintalah kalian kepada Allah pertolongannya dan bersabarlah Sesungguhnya bumi ini milik Allah dan Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Nabi Musa menyuruh Bani Israel yang lemah tak mempunyai kemampuan apa-apa untuk bersabar dan bersabar. Padahal anak-anak mereka dibunuhi. Ternyata kesabaran itu memberikan hasil tidak? Ya, memberikan hasil. Allah berfirman setelah itu, ya setelah beberapa ayat itu menceritakan tentang bagaimana kekejaman Nabi apa Firaun kepada Bani Israel dan kesabaran Firaun menghadapi semua itu. Allah berfirman wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu ya pada Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Wa damarna maka yasna'u Fir'aun wa qawmuh wa ma kanu ya'rishun. Dan kami hancurkan Fir'aun dan kaumnya itu. Dan apa yang mereka telah bangun. Subhanallah. Yang menjadi permasalahan adalah kita berpikir, kenapa pemerintah kita tidak mau berhukum dengan hukum Allah? Ya, Al-Imam At-Turtusi mengatakan bahwasanya keadaan pemimpin itu mengikuti keadaan rakyat. <clears throat> Dan ini dibenarkan kata beliau oleh firman Allah وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zalim pemimpin dari orang-orang zalim juga disebabkan perbuatan-perbuatan mereka iya sekarang kita lihat masyarakat kita saja masih banyak yang tidak suka dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah sebuah contoh masalah pernikahan kita ingin menikah sesuai dengan syariat Islam saja sulitnya minta ampun ya, masyarakat lebih senang dengan tradisi walaupun tidak sesuai dengan syariat. Ya dipajang laki-laki apa pengantin, ya belum lagi acara mandi kembang, belum lagi ah ya adat-adat istiadat yang berbau kesyirikan itu dipertahankannya kuat-kuat. Ya. Mereka sendiri rakyatnya itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah dalam masalah perkawinan saja ya dalam masalah warisan mereka lebih senang ya menggunakan apa namanya hukum manusia dibandingkan dengan hukum Allah ilmu waris mereka maunya sama rata ya hukum gono gini dan yang lainnya yang tidak ada syariatnya dalam Islam jadi mana katanya seorang istri ya punya hak terhadap harta suaminya ini semua akhi azakumullah wa iyakum <clears throat> menunjukkan gambaran tentang masyarakat kita seperti ini. Maka tidak aneh ya apabila kita diberikan oleh Allah pemimpin yang serupa. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, "Ansifuna ya ma'syara ra'iyah." Wahai pemimpin rakyatku, bersikap adilah kepadaku. Turiduna minna masirata Abi Bakrin wa Umar. Kalian ingin agar aku sebagai seorang pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Wala tasiruna bisiratihima tapi kalian sebagai rakyat tidak pernah mau seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Kita ingin punya pemimpin seperti Umar ya, bin Khattab, tapi rakyatnya tidak seperti rakyat Umar bin Khattab mustahil ya. Maka dari itulah ya, kita berusaha memperbaiki dulu rakyatnya. Mau ajak mereka kembali kepada Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. nanti individu-individunya dulu yang harus kita rubah, akhi. Ya, ingat, jangan tergesa-gesa dalam berdakwah. Jangan yang tujuan kita melihat hasil, bukan. Yang terpenting adalah kita berdakwah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya selesai. Masalah hasil diserahkan kepada Allah. Allah berfirman, wa imma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum, au natawaffayannaka bisa jadi, kata Allah, boleh jadi kami akan perlihatkan kepada engkau, hai Muhammad, di saat engkau masih hidup, sebagian janji-janji kami kepada engkau. Atau kami wafatkan engkau terlebih dahulu. Lalu Allah merealisasikan janjinya. Kehasil itu tidak penting, yang penting kita berdakwah dan berdakwah. Ya, ma'adhiratan ila rabbina sebagai nanti alasan di hadapan Allah. Ya bahwa kita sudah berusaha mengajak manusia Ya Allah alam. Nah. Nah, Ustaz Terima kasih atas jawabannya dan pertanyaan berikutnya dari Abu Arifin di Sumedang bertanya Ustaz. Ustaz mohon penjelasannya tentang sifat Allah tak bisa dipisahkan dari zatnya. Bagaimana cara kita memahaminya dan menyikapinya? Ustaz? Pertama, akhi, jangan pikirkan zat Allah dengan akal pikir kita. Karena tidak mungkin kita bisa memikirkan zat Allah. Yang harus kita fahami bahwa zat Allah tidak mungkin sama dengan zat makhluknya. Jangan jauh-jauh. Coba pikirkan zatnya manusia, apa eh, zatnya malaikat. Mungkinkah kita bisa memikirkan zatnya malaikat? Jawabnya tidak bisa. Bagaimana bentuk sayapnya malaikat? Mungkinkah kita bisa memikirkannya? Tidak bisa. Jangan jauh-jauh. Roh yang ada dalam tubuh kita. Pernahkah kita melihat roh manusia? bentuknya bagaimana, sifatnya bagaimana. Kalau itu ruh saja kita tidak tahu. Ya. Bagaimana kita hendak memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua bahwa setiap zat tidak lepas dari sifat. Iya. Benda ini misalnya air ini sifatnya apa? Sifatnya lembut. Air ini sifatnya tawar. Besi ini sifatnya apa? Keras, panjang, kuat misalnya. Pohon ini sifatnya apa? Besar, kokoh, ya, indah dan yang lainnya. Lihat kalau kita melihat zat otomatis mau tidak mau di situ akan ada padanya sifat yang bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Seorang manusia zatnya satu, tapi ia memiliki sifat yang banyak. Dia sifatnya cerdas, berilmu, ya kuat badannya, ya tampan orangnya, ya fasih apa bacaannya. Padahal zatnya satu, tapi sifatnya banyak. Maka Allah mempunyai satu zat dan zat Allah tidak tidak menyerupai zat manapun juga di mana zat Allah sempurna dan Allah memiliki sifat-sifat yang sangat banyak ya akhal Islam wa Allah wa iyakum. Iya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Gunardi di Jambi yang bertanya Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Allah mengenali kita sebagaimana kita mengenalinya Dan apakah Allah mengingat diri kita sebagaimana kita mengingatnya Ustaz ya. Akhi, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hamba-hambanya dan semua gerak-geriknya Allah berfirman Ya'lamu kha'inatal a'yun Wa ma sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam dadanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kata Ibnu Abbas artinya ilmu Allah dan pengawasannya. Di mana saja kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Iya. Bahkan semua yang ada dalam bumi ini berupa magma dan yang lainnya Allah mengetahuinya. Karena Allah, ya ilmu Allah meliputi segala macam penciptaannya. Adapun mengenal Allah, apakah Allah akan mengenal seseorang, <clears throat> mengenal hambanya? Apa yang dimaksud dengan mengenal di sini? Kalau mengenal dalam artian maksudnya mengetahuinya, Allah mengetahui segala sesuatu. Tapi kalau yang dimaksud dengan mengenal di sini bahwa Allah mengenal dengan kasih sayangnya, cintanya, ini mengenal hanyalah untuk orang-orang yang beriman saja, yang selalu mengenal Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu senang. Niscaya Allah akan kenal kamu di saat ia kamu susah dalam kesulitan. Makanya kata Anas, ya, ketika seorang hamba dalam kesenangan ia lupa kepada Allah. Kemudian ketika orang ini di saat kesusahan ia berdoa kepada Allah, malaikat akan berkata, suara siapa ini? Tidak dikenal. Ya. Sementara orang yang waktu kayaknya, senangnya, ia selalu mengenal Allah, memuji Allah, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Di saat sulit, ia kemudian bermunajat kepada Allah, malaikat pun akan mengenalnya. Oh, ini suara yang dikenal. Iya, Akhul Islam azakumullah wa yakum. Makanya kalau disebut kata-kata mengenal ini sebetulnya kan mempunyai beberapa makna ya. Kalau dikatakan mengenal, sebatas mengenal, tahu saja kenal, maka seluruh hambanya di hadapan Allah, Allah tahu siapa-siapanya. Nama-namanya, keturunannya dari mana, dari bangsa apa, Allah tahu dan kenal. Tapi kalau yang dimaksud dengan mengenal di sini artinya mengenal dengan rahmat dan kasih sayangnya dan cinta kasihnya. Itu hanyalah untuk orang-orang yang mengenal Allah dia. Iya. Allah akan mengingat hambanya. Apa yang dimaksud dengan ingat di sini? Kalau yang dimaksud dengan ingat di sini artinya Allah mengingat dengan kasih sayangnya dan rahmatnya hanyalah untuk orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Fadkuruni, ingatlah aku, adkurkum, aku akan ingat kamu. Akhir artinya ingat dengan kasih sayang dan rahmatnya. Ya. Allah juga berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum." Janganlah seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah Allah jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Maka dari itu ya akhi azakallah wa iyyakum, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengenal hamba-hambanya ya dengan mengenal dalam artian dia tahu namanya, siapa namanya, bapaknya, kakeknya, buyutnya, sampai keturunnya Allah tahu. Allah pun tahu akan anak-anaknya yang akan masa depan Allah tahu. Tapi kalau mengenal yang dimaksud dengan rahmat dan kasih sayangnya hanyalah untuk orang-orang yang beriman kepadanya Allah Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali silahkan di 0218236543 untuk Anda bertanya secara langsung. Bisa Anda sebutkan nama dan alamat Anda dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini di mana? Dari Umu Fitri di Jawa Timur. Silahkan Umu Fitri pertanyaannya. Ini Ustaz mau tanya tentang sholat. Ya. Iya ya, silahkan Ibu. Ini Ustaz, saya itu apa kalau sholat itu amba itu yang paling dekat dengan Allah waktu kita sujud. Nah itu waktu kita sujud itu kita berdoa pakai bahasa Indonesia bisa. Terus dan waktu sujud itu saya kerjakan pada sujud terakhir waktu berdoa itu. Baik iya, ibu. Terus waktu sujud-sujud yang lain nggak saya kerjakan. Mm-hmm. Apakah itu boleh? Apakah kan waktunya otomatis yang paling lama itu sud, waktu sujud terakhir itu. Baik, Ibu. Apakah itu menyalai Itu yang pertama. Yang kedua bisa Ustaz? Jangan Ibu. Untuk yang kedua gini, ini ada saya punya anak yang apa? Punya anak janda menikahkan dirinya sendiri sedangkan bapaknya masih hidup. Terus kita tidak merestui itu karena laki-lakinya di dinaga itu punya sifat tidak baik. Hmm. Begitu. Terus bagaimana ini pernikahannya? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ibu, kita sangat disyariatkan untuk banyak berdoa di waktu sujud. Mm Kata Rasulullah wa amma sujud, ya fajtahidu fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah padanya berdoa. Karena itu lebih dekat untuk diijabah. Dan Rasulullah menyebutkan sebabnya akrabu ma yakunul abdu min rabbi wa wasaj. Ya, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah di saat ia sujud. Dan di sini Rasulullah tidak menentukan sujud yang mana. Rasulullah hanya mengatakan, bersungguh-sungguhlah berdoa di waktu sujud. Maka ini berlaku padanya sujud pertama, kedua, ketiga, maka orang yang mengkhususkan sujud hanya di sujud terakhir saja wajib dia membawa dalil. Dan tidak ada dalil. Ya, makanya berdoa di waktu sujud tidak hanya khusus di sujud terakhir, Ibu. Ya. Lalu bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Terjadi ikhtilaf para ulama. Ya, saya pernah bertanya kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad. Beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Syekh, bagaimana dengan orang yang tidak bisa bahasa Arab? dan dia ingin dia berdoa kepada Allah di waktu sujud. Bolehkah ia dengan berdoa dengan bahasa Indonesia? Kata Syekh, boleh, tidak apa-apa. Diucapkan Syekh, naam diucapkan. Itu yang pernah saya tanyakan ke beliau waktu beliau masih ada di Indonesia, ya tahun 2010 yang lalu. Kemudian uh, <clears throat> yang kedua, bolehkah seorang janda menikahkan dirinya sendiri? Jawab tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Beliau juga bersabda ayu mamraatin nakahat bi idni waliha fa nikahuha batilun batil. Ya, wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batil, batil, batil. Lalu bagaimana saya ingin menikah sementara orang tua saya tidak mengizinkan? Apabila memang orang tua tidak mau ya menjadi wali ya karena tanpa bukan karena uzur atau alasan yang syar'i maka boleh pada waktu itu menjadi wali selain orang tuanya atas pendapat yang kuat Allah. Ya, Ustaz. Barakallahu Atas jawabannya yang sangat bermanfaat sekali untuk ibu tadi, semoga bermanfaat. Dan berikutnya kami masih berikan kesempatan kembali silahkan di 0218236543 kami buka kesempatan yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Bapak siapa ini di mana? Dari Kalimantan Tengah, Ustaz. Silahkan Bapak pertanyaannya. Kalimantan Tengah tempatnya di Buntuk, Ustaz. Baik. Eh, mohon maaf, mohon maaf Ustaz, kita pagi ini mau nanya di luar tema, boleh Pak Ustaz? Silakan Bapak. Uh, berkaitan di masyarakat kita di Kalimantan Tengah Pak, ada pembicaraan mengenai uh, mandi sembilan Pak Ustaz. Mandi sembilan, apa itu Pak? Man Namanya mohon pencerahan Pak Ustaz kalau memang ada kalau ada dalil kalau tidak mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Maksudnya mandi sembilan apa Pak? Boleh. Mandi sembilan mandi wajib Ustaz. Untuk keperluan Nah, untuk keperluan kita masih belum belum tahu cuma ada beredar di Kalimantan Tengah katanya itu di Buntok Ustaz. Hmm. Nah, jadi kayaknya untuk mandi sembilan dan sebagainya untuk jadi mohon pencerahan. Mungkin Bapak bisa minta tahu dulu Pak ya ke masyarakat sana apa hmm. sih maksudnya mandi sembilan hmm. sehingga kita bisa menjelaskan hakikatnya secara syariat. Sebab kalau keadaannya seperti ini ya tidak jelas bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, hmm. apa tujuannya. Ya, ya, ya. Kita tidak bisa Jadi menurut, menjawab. Menurut itu tidak ada Ustaz ya? Iya. Tadi masuk Ustaz. Iya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami tunggu kembali silahkan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada kami berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Baiklah, kami angkat telepon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu andi Majalengka. Silakan Ibu Andi. Silakan Ibu. E, begini Pak, saya mau menanyakan e, cara berjamaah sholat wanita di mana pos di mana posisi imamnya, Bu, ya, imam wanita dan bagaimana bolehkah dikeraskan suaranya hmm. ketika ketika sholat maghrib, isya dan subuh. <clears throat> Baik ibu. Terima kasih Pak. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jazakallah jazakillahu khairan. Adapun uh, sholat berjamaahnya imam apa wanita, maka imam wanita itu boleh di depan dan boleh di tengah. Namun yang dilakukan oleh sahabiat Ummu Abdiyah ketika berjamaah, imam berada di tengah. Namun kalau misalnya imam itu berada di depan, boleh silahkan juga. Tidak mengapa. Ya, karena laki-laki dan wanita itu pada asalnya sama. Ya, sampai ada dalil yang membedakannya. Dan saya belum mendapatkan satupun dalil yang membedakan antara ini dan itu. Ya, wa inna marijal, wa inna manisa syakai syaqqa rijal kata Rasulullah. Wanita itu ya saudaranya laki-laki. Maka dalam syariat pun pada asalnya sama. Tidak boleh kita bedakan kecuali dengan dalil. Ya. Adapun yang kedua, apa bacaannya dikeraskan? Kalau iya, maka di, dikeraskan sebatas yang terdengar oleh makmum saja. Uh Ya, supaya suaranya itu tidak memfitnah. Iya. Karena suara wanita memang memfitnah para laki-laki. Maka yang lebih baik, ya silahkan, ia menjadi imam di rumahnya dengan wanita-wanita lain, tapi sebatas yang terdengar oleh makmum. Allah Nah. Baik Ustaz, kita akan beralih kembali ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk akan kami bacakan dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat silahkan di 021823, mohon maaf di 081317776543. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Faisal di Gorontalo Ustaz yang bertanya, Ustadz, Tadi menjelaskan bahwa Allah menempati arsnya dan ars Allah dipikul oleh para malaikat. Apakah ini mengindikasikan bahwa Allah menempati tempat tertentu Ustaz? Mohon penjelasannya. Pertama, kita jangan membayangkan Allah seperti makhluknya. Yang kita bayangkan, kalau ada orang duduk di atas sebuah kasur atau ranjang atau tempat yang dipikul oleh empat orang misalnya, maka orang itu akan butuh tempat. Iya. Itu makhluk. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka bersemayamnya Allah di atas arash tidak menunjukkan Allah butuh kepada arash. Dan tidak menunjukkan bahwa Allah butuh kepada tempat sama sekali. Karena Allah berfirman, "Laisa kamithli syai'un wa huwa samiul basir." Allah tidak memiliki, tidak tidak menyerupai apapun juga. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah mengatakan, Allah tidak serupa dengan apapun juga. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya, pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan makhluknya. Demikian pula bersemayamnya Allah di atas arash. Tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk di atas ya arash Ya, arash itu artinya ranjang, ya. Maka tidak boleh disamakan <clears throat> karena tidak mungkin serupa antara keduanya. Nah, cuma terkadang seringkali orang itu memaksakan sifat Allah kepada sifat makhluk digambarkan oleh akal kita. Oh, berarti kalau Allah bersemayam di atas arash, dipikul dan arash dipikul malaikatnya, berarti Allah butuh tempat. Itu yang terbayang, memang itu yang terbayang. Tapi ini sebuah kesalahan fatal. Itu namanya membayangkan seakan Allah sama dengan makhluknya. Tidak. Maka Allah bersemayam di atas arash. Bukan berarti Allah sama dengan makhluknya di saat makhluk bersemayam di atas ranjangnya. Iya. Akan tetapi Allah tidak serupa dengan apapun juga. Allah tinggi di atas arasnya. Dan Allah tidak butuh kepada aras. Dan bersama yamnya Allah tidak serupa dengan bersama yamnya makhluk-makhluknya. Allah ala kulli syai'in qadir dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah ala. Nah. Baik Ustaz, sangat menarik sekali dan ini kami akan bacakan kembali pertanyaan dari saudara kita Ibra Harahaf yang bertanya Ustaz dari pemantang Siantar. Ustaz, berkaitan dengan penciptaan Allah kepada hambanya atau manusia dan Allah menciptakan manusia dari setetes air. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan ahli sen bahwa manusia itu merupakan makrokosmos? Apakah ada ayat Allah dalam Al-Quran yang terkait dalam masalah penciptaan manusia, Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia yang pertama itu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Hmm. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqatil jannu min marijim min nar." Wa khuliqal wa khuliqal insanu mima ya mima bujina lakum atau kama qala. Eh, malaikat diciptakan dari cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api, intinya api. Dan sedangkan manusia ya diciptakan dari yang telah dijelaskan kepada kita yaitu tin, tanah liat, tanah lumpur, ya. Dalam hadis lain yang dikutip Imam Imam apa? Imam Al-Hakim atau Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai macam jenis tanah. Ya, baik tanah itu tanah merahnya, tanah hitamnya, tanah putihnya. Maka manusia pun ya sifatnya sama dengan tanah. Ada yang kulitnya warna putih, hitam, Iya. Dan yang lainnya. Sifatnya buka seperti tanah, ada yang keras, ada yang lembek dan yang lainnya. Kemudian adapun keturunannya Nabi Adam, maka Allah ciptakan dari saripati ayan mani. Iya, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan ia segumpal darah. Lalu segumpal darah itu Allah jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu Allah jadikan tulang. Kemudian Allah bungkus lagi dengan daging. Dan itu Allah ceritakan dalam surat Al-Mu'minun kalau tidak salah ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun itu <clears throat> Walaqad al insana min sulalatin min tin. Sungguh sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan penciptaan manusia selanjutnya dari apa? Saripati air mani yang disimpan dalam rahim yang kokoh. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian kami ciptakan uh, nutfah saripati air mani itu menjadi segumpal darah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Lalu kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Fakhlaqnal mudghata idhama. Lalu kami ciptakan segumpal daging itu menjadi tulang. Fakasawnal idhama lahma. Lalu kami bungkus tulang itu dengan ya daging. Thumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan ciptaan yang lain. nanti berubah menjadi manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha mulia Allah sebaik-baiknya pencipta. Itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14. Ya. Ayat ini tegas menunjukkan kepada hal itu. Dan ingat, akhi, kita harus lebih percaya kepada Al-Quran daripada ya hasil-hasil riset manusia. Kalau hasil riset manusia itu ternyata sesuai dengan Al-Quran, Alhamdulillah. Tapi kalau ternyata hasil riset manusia tidak sesuai dengan Al-Quran, tetap kita lebih percaya kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah yang lebih tahu tentang penciptaan makhluknya daripada manusia itu sendiri ya. Adapun riset, riset yang namanya riset adalah ya usaha untuk meng, mencari bukti-bukti dari situ kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan ini bisa salah bisa benar. Di mana riset itu termasuk ijtihad. Maka bagaimana kita hendak lebih mengagungkan ijtihad hasil riset orang-orang barat sana misalnya. Akhirnya kemudian kita tolak Al-Qur'an lah. haula wala quwata illa Betapa naifnya kita menolak ya pernyataan Rob pencipta manusia hanya karena mengikuti pendapat manusia yang ya lemah sekali. Allah a'lam. Nah. Nah Ustaz, pertanyaan terakhir akan kami bacakan dari Umum Medina yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Abang saya masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Ustaz seperti minum minuman keras. Kami semua sudah menasihatinya dan mendoakannya, akan tapi dia belum juga berubah. Berdosakah kami Ustaz apabila suatu saat kami tersirat dalam hati kami untuk membiarkannya saja? Uh, tentunya <clears throat> dalam berdakwah dan mengingatkan jangan mengenal istilah putus asa. Kita terkadang mudah putus asa. Kita sudah berusaha untuk nasihati, tapi ternyata nasihat seakan-akan tidak ada manfaatnya. Maka ya seharusnya kita lebih baik terus dan terus. Ya. Yang menjadi uswah kita adalah para nabi. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun lamanya. Terus kita dakwahi mereka, continue, dekati. Abang kita apalagi yang kita sayangi, jangan sampai ia masuk ke dalam api neraka. Dengan berbagai macam wasilah kita untuk ingatkan dia terus. Ya, jangan bosan, mudah-mudahan barangkali hidayah menyapa dia setelah seribu kali kita dakwahi. Iya, Allah alam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada abangnya itu. Hmm. Dan kita tutup subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.